Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada malam kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang anak yang sedang bermusuhan dengan orang tuanya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kakak yang bermusuhan dengan adiknya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang murid yang bermusuhan dengan gurunya ataupun ustadznya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang kawan yang sedang bertengkar, bermusuhan, berkelahi, saling tidak mau ketemu, tidak tegur sapa, tidak bersalaman kepada kawannya. Bahkan kajian ini saya tujukan kepada para ustadz yang saling berpaling satu dengan yang lainnya, berbuang muka satu dengan yang lainnya, tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya. Tema kajian kali ini adalah apapun masalahnya. Kajian ini sekali lagi saya tujukan kepada para anggota masyarakat Kepala desa tidak mau bertemu dengan warganya. Para pengurus di sebuah organisasi ataupun yayasan yang saling bertengkar, saling mencaci, menghibah. Kajian ini saya tujukan kepada seluruh manusia muslim yang bermusuhan dengan saudara muslim lainnya. Kajian ini saya tujukan kepada seorang istri yang sedang bertengkar dengan suaminya dan seluruh seorang muslim yang bertengkar bermusuhan dengan muslim lainnya. Ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan setiap orang yang bergaul pasti akan mendapatkan gesekan pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang yang digaulinya baik itu berupa perbuatan ucapan ataupun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda salah satu yang dinilai negatif di kajian-kajian salaf adalah tatkala diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersolawat sehingga kita dituduh tidak suka tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat bersolawat bersolawatlah man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyara barang siapa yang bersalawat atasku satu kali maka Allah akan bersalawat atasnya sepuluh kali maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bersalawatlah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sungguh rugi tersungkur hidung seseorang ke tanah menunjukkan sebuah ibarat ataupun kata ungkapan untuk orang yang rugi tatkala dia mendapatkan sesuatu kesempatan tapi dia tidak gunakan rugi tersungkur seseorang ke tanah tatkala dia disebutkan namaku di hadapannya dan tidak bersolawat atasku maka apabila diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawatlah jangan bakhil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang yang bakhil, kikir, pelit, medit adalah koret Orang yang apabila disebutkan namaku, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersalawat atasku, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersalawat. dan ini bukan bid'ah. Ini bukan bid'ah. Ya, mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersalawat atasnya bukan bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum artinya seorang yang mukmin beriman dan bergaul bercampur baur dengan orang lain dan dia sabar dengan apa yang dia dapati ini hadis menunjukkan bahwa tatkala orang bergaul pasti ada hal yang menunjukkan bahwasanya dia akan bersengketa, bergesekan, mendapatkan ucapan, perlakuan yang tidak nyaman di hati dia. Seorang yang beriman, yang bergaul dengan orang lain dan dia sabar. Kata-kata sabar di sini menunjukkan akan adanya gesekan, ala adahum atas perbuatan ataupun hal yang menyakitkan dari mereka. Lebih baik khairun adalah ismut tafdhil yang artinya akhyaru. Lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar atas apa yang dia dapati dari kawan bergaulnya. Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyebutkan, bagaimanapun manusia yang kita hadapi pasti akan melakukan kesalahan. Jangan orang lain kita dahulu melakukan kesalahan terhadap orang lain. Karena kita makhluk anak keturunan Adam yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam, anak manusia, kita semua adalah khatta, bukan hanya sekedar mukhti. Mukhti itu ismul fa'il, kata pelaku kerja. Tetapi khatta Khata itu artinya adalah seorang yang selalu melakukan kesalahan. Siratul mubalaghah. Kata yang menunjukkan kepada lebih, kata yang menunjukkan kepada banyak. Khata selalu melakukan kesalahan. Makanya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul khatta'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertaubat. Ada pepatah-pepatah Arab mengatakan yang menarik tentang bergaul pasti mendapatkan gesekan. Disebutkan idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibu. Jika engkau di setiap urusan senantiasa mencela kawanmu maka niscaya engkau tidak akan dapat kawan yang tidak engkau cela. Pasti ada kekurangannya. Fa'ish wahidan ausil akhaka fa innahu maka kalau begitu, kalau tidak ingin mendapatkan kawan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan perbuatan yang menyakitkan hati, maka hidup sendirian atau engkau sambung hubungan dengan kawanmu tadi. Sesungguhnya dia muqarifu dzambin marratan wa mujanibu tafingat. Sesungguhnya dia kadang melakukan kesalahan kepadamu, kadang dia baik kepadamu. Itu selalu seperti itu. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qadha dhamita wa ayyun nasi fastashfu masharibuhu Jika engkau belum pernah minum sesuatu yang pahit pada air, maka engkau akan haus. Maka manusia manakah yang minumannya tidak tidak pernah tidak kotor, selalu ada kotorannya. Man dzalladzi turdi sajayahu kullaha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu. Siapa orang yang turda sajayahu kulluha Siapa orang yang sifat-sifatnya diminati, diridhoi, disukai oleh seluruhnya manusia? Tidak ada seseorang yang sifat seluruhnya disukai orang. Kafal mar'u nublan, cukup orang itu cerdas tatkala dia menghitung-hitung aib dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah naibu zamanana wal aibu fina walaysa li zamanina aibun siwana kita sering mengatakan ini zaman edan manusia semua edan padahal tidak ada yang paling edan di zaman ini kecuali ente subhanallah Ya, coba perhatikan lagi. Man ladzi ma sa'aqattu wa man lahu al-husna faqat. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan dan siapakah yang hanya memiliki kebaikan? Enggak ada. Semuanya pernah melakukan kesalahan. Ya? Semua manusia pernah melakukan kesalahan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ara kullu insanin yara aiba ghairihi wa ya'ma 'anil aibi alladhi huwa fihi. Aku melihat seseorang sering melihat kesalahan orang lain. Ah, orang tuh kurangnya begini, orang tuh kurangnya begini. Dia buta terhadap aib yang ada dalam dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari ini hal-hal mukaddimah. Ingat baik-baik bahwasanya kita berhadapan dengan makhluk yang senantiasa selalu salah. Kita berhadapan dengan istri yang mungkin mempunyai kesalahan فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ممكن أنك أبنجي ترهدب إسريم وسسواتو أبابون شيئا نكرة تدل على الأموم sesuatu yang menunjukkan kepada keumuman. Mungkin satu yang engkau benci, tapi Allah membuat di dalam diri istri tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu juga sang suami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sang istri, "Kenapa kalian masuk ke dalam neraka paling terbanyak takfurnal ashir sering kufur terhadap kebaikan suami dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana seorang istri kufur terhadap kebaikan suami tuhsin ilaihinna ad-dahra engkau berbuat baik kepada istri tersebut sepanjang tahun Falamma ra'at minka syai'an. Ketika sang suami melakukan kesalahan, diperhatikan oleh sang istri melakukan kesalahan, maka sang istri langsung mengatakan, "Ma ra'aituka ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu walau secuil pun. Ini anak lima kebaikannya apa? Enggak ada kebaikan? Anak lima. Hah? 20 tahun nikah kemudian setelah mungkin sang suami lupa, janji lupa. Nah, ini juga penyakit sang suami. Janji lupa. Ya. Mau beli martabak sore ini lupa. Maka sang istri tega-teganya mengatakan, "Mas, selama 20 20 tahun engkau tidak memberi apa-apa. Lu ini lima anak ngapain?" Enggak ada yang selamat dari kesalahan tidak ada. Maka kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang sedang bermasalah. Kajian ini saya tujukan kepada apapun masalahnya, berdamai, bersalaman, memaafkan lebih baik. Dari mulai saat sekarang saya cuma mengucapkan apapun masalahnya, apapun masalahnya hitung nanti sampai berapa itu apapun masalahnya berdamai dan memaafkan lapang dada lebih baik. Kenapa? Sebelum kenapa, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam Islam untuk sikap memaafkan itu ada dua macam dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu kata al-afu Ain fa waw al-afu. Al-afu kalau kita lihat di dalam kitab bahasa kamus bahasa Arab lisanul Arab disebutkan di situ at-tajawuzu 'anil dzambi wa tarkul 'iqabi 'alaih. Al-afu secara etimologi bahasa adalah melepaskan dari dosa dan meninggalkan memberi siksa. Ini secara bahasa melepaskan dari dosa dan meninggalkan dari siksa. Arti al-afu secara etimologi bahasa lagi yaitu al-mahu awit tomsu. Artinya menghapus dan meniadakan menghapus atau membi menghancurkan. Ini arti al-afu secara bahasa. Adapun disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, al mubarakfuri rahimahullah taala mengatakan ini secara terminologi syar'i. Al-afu artinya adalah at-tajawuzu 'anil wa tarkil iqab. Artinya al-afu sangat erat kaitannya dengan Al-afu secara terminologi syar'i sangat erat kaitannya dengan bahasa, yaitu melepaskan dari dosa dan meninggalkan siksa. Al-afu. Makanya ketika Lailatul Qadar 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul qadri, ayu lailatin hiya? Ma aqulu fiha?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika aku bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar. Apa yang aku baca? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Quli, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah al-afu. Al-afu artinya adalah memaafkan dosa dan meninggalkan siksa. Itu arti afu. Taib. Ada istilah yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-safhu. As-safhu, sa, sad, fa dan ha As-safhu secara bahasa artinya adalah diambil dari safh ini. Lihat saya, leher. Secara bahasa, leher kalau berpaling ini namanya safh. Ya? Li'annahu disebutkan di dalam kitab Adwaul Bayan bahwasanya Ahlul ilm zakara anna safha mushtaqun min safhatil unuq Artinya as-safhu para ulama menyebutkan safhu diambil dari safhatil unuk. Safhatil unuk ini ya bagian leher yang kelihatan. Kalau kita berpaling maka akan terlihat. Maka ini arti safh secara bahasa. Artinya berpaling, meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi. Masa bodoh, tidak diingat. Ya. Nah, arti safh secara istilah syar'i adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, izalatu athari dzambi minan nafs. Hilangnya bekas dari hati, hilangnya bekas sakit dari hati. Kadang ada orang Kata Al-Syekh Muhammad Amin Al-Shinqiti rahimahullah, seorang ulama mufassir di abad ke-13 Hijriah atau 14 Hijriah, beliau mengatakan, "Li'anna alladhi yasfah" Kadang orang eh, waqat yakunu an ya'fu al-insan 'an syai' bima'na tarak wala yakunu dzalika an istihqaq. Artinya, kadang seseorang memaafkan, melakukan afu. Akan tetapi tidak sofah. Kalau saya bahasakan lebih mudahnya, afu itu adalah memaafkan, tidak ingin membalas, tidak ingin menyiksa, memaafkan. Sofah lapang dada. Artinya kalau seandainya saya bermasalah dengan si fulan, kemudian saya memaafkan, lalu setelah itu kalau diajak kumpul, Din, ayo kumpul, masih nanya, si fulan ada nggak? Kalau ada, saya nggak mau kumpul. Loh, ente kan tadi udah maafin. Ya maafin aja, pokoknya nggak enak aja kumpul. Nah ini nggak lapang dada. Ini nggak sofah namanya. Bisa membedakan? Ya, al-afu itu memaafkan, memaafkan kesalahan, kemudian tidak membalas itu afu. Sedangkan safrah adalah menghilangkan rasa dongkol, rasa sakit di dalam hati. Makanya para ulama mengatakan al-afu, ya lihat di sini, perhatikan baik-baik. Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan as-safah tarkut tathrib wa huwa ablaghu min al-af. Artinya, yang namanya sofah, lapang dada, itu adalah tidak meletakkan sesuatu di dalam hati. Dan dia lebih dalam, lebih luas dibandingkan hanya sekedar memaafkan. Beliau kemudian mengatakan, وَقَدْ يَعْفُ الْإِنسَانُ وَلَا dan seseorang kadang memaafkan, tapi tidak safah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dalam kajian ini saya akan sebutkan, beliau melakukan dua-duanya seberat apapun. Makanya saya kasih tema kaji, kali, kajian kali ini, apapun masalahnya, memaafkan lapang dada berdamai lebih baik. Apapun masalahnya, Bahkan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam disiksa oleh orang-orang Taif. Beliau memaafkan lapang dada dan apa? Dan berdamai. Lebih baik Apalagi hanya sekedar dia Ustaz nyuri start lamaran saya diambil duluan. Hanya sekedar sekian. Akhirnya tidak tegur-teguran, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Paham saya maksud saya nyuri start tadi? Ada perempuan, bunga desa ataupun e, bunga masjid Al Barkah. Ya, yang satu dahuluan, yang satu duluan. Akhirnya enggak lapang dah. Ya, apapun masalahnya. Dalam keadaan apapun, maka maafkan dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Nanti saya akan sebutkan itu semua. Lihat surat Al-Baqarah ayat 109. Allah menyebutkan dua sifat ini. Fa'fu wasfahu. Fa'fu diambil dari kata-kata afu. Wasfahu. Al-Baqarah ayat 109. Dan maafkan lalu lapang dada. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dari sini sudah kita mengetahui bahwasanya bagaimana bedanya atau apa bedanya antara sifat afu dan sifat safa. Afu adalah memaafkan kesalahan, tidak ingin membalas. Sedangkan safa adalah menghilangkan suatu kegeraman, suatu rasa sakit di dalam hati dari hati. Jadi benar-benar lapang dadanya Kalaupun bertemu, ayo kumpul di mana? Di kantor mana? Ada si fulan enggak? Oh, enggak apa-apa. Saya sudah sofah. Sudah memaafkan dan lapang dada. Sekarang, kalau sudah kita pahami itu, maka saya mau memulai. Yang pertama, apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, dan lapang dada lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk itu. Dan alangkah indahnya tatkala seseorang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Man ya abaya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ata'ani dakhal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang enggan itulah uh, barang siapa yang bermaksiat fakat aba. Itulah orang yang bermaksiat, itulah orang-orang yang enggan. Maka di sini perintah Allah. Allah berfirman, lihat di dalam surat An-Nur ayat 22 wala ya'talil eh, wala ya'tali ulul fadli minkum was an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu dan janganlah orang-orang yang mempunyai kedudukan kemuliaan dari kalian dan juga kelapangan rezeki bertekad untuk tidak membantu menafkahi orang-orang kerabat dan miskin dan kaum muhajirin di jalan Allah maka hendaklah mereka lapang dada maafkan dan lapang dada memaafkan artinya memaafkan kesalahan tidak membalas dan lapang dada menghilangkan rasa sakit dari dalam hati ini perintah Allah. Maka yang pertama kita ucapkan apapun masalahnya, memaafkan, berdamai dan lapang dada lebih utama daripada mendendam daripada tidak memaafkan karena berarti orang tersebut telah mentaati perintah Allah Surat An-Nur ayat 22 ini, Bapak Ibu saudara-saudari adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beliau sangat marah kepada Mistah bin Utsatha radhiyallahu anhu. Mistah bin Utsatha ini adalah anak bibinya Abu Bakar As-Siddiq beliau orang miskin, kaum muhajirin yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik, pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahwasanya beliau berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu maka Mistah bin Uthatha ikut membicarakan. Akan tetapi semenjak turun ayat tentang bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lepas dari tuduhan dan Allah memaafkan orang-orang beriman maka pada saat itu kita harus terima siapapun dari kaum beriman yang membicarakan berita itu sehingga tersebar di kota Madinah maka orang tersebut diberi taubat oleh Allah Makanya Allah memperingatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bertekad untuk tidak menafkahi Mistah bin Utsatsa radhiyallahu anhu karena beliau ikut membicarakan berita tersebut sehingga tersebar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun masalahnya. Memaafkan, lapang dada, berdamai lebih baik karena mendat hal itu mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala datang gara-gara memaafkan dan lapang dada. Makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni, memberikan maghfirah untuk kalian? Maka Abu Bakar As-Siddiq seorang yang cerdas. Lihat subhanallah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq seorang yang cerdas. Beliau mengatakan, "Bala ya Rabb, inni uhibbu an yaghfirallahu li." Iya wahai Rabbku, aku ingin Allah mengampuniku. Lihat, beliau lebih mendahulukan ampunan Allah dibandingkan hawa nafsu mendendam. Wallahi Pak, orang yang mendendam, ya tidurnya tidak bisa nyaman. Senantiasa menghibah, lisannya kotor, tidak mau memaafkan. Saya pernah bertemu dengan seorang Waktu itu saya penerjemah salah satu penerjemah TKW yang dituduh membunuh seorang bayi. Kemudian saya bertemu dengan bapaknya. Saya nasihati bapaknya. Ya akhi, wahai saudaraku, maafkan dia. Sudah, maafkan selesai. Kamu pulang pergi ke mahkamah, ke pengadilan, capek buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Musyari, anak beliau namanya Musyari. Musyari meninggal. Tidak akan pernah bisa kembali. Maka memaafkan lebih baik. Lihat beliau mengatakan apa? Datangkan anaknya dari Indonesia, saya penggal lehernya, baru saya maafkan. Ya, itu hak memang. Akan tetapi memaafkan lebih baik. Dan yang ajib di negara Arab Saudi ada namanya LSM, LSM namanya adalah tafrijul kurubat melepaskan kesusahan. Ini LSM tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah apabila ada si fulan pembunuh di penjara, kemudian dia mau dikisas, maka LSM ini bergerak kepada keluarga yang terbunuh. Kemudian di dilobi habis-habisan sampai keluarga yang terbunuh ini memaafkan si pembunuh. Subhanallah. LSM tujuannya itu. Ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya untuk sekedar demo-demo. Tapi benar-benar bermanfaat untuk kaum muslim. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, "Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa kalian? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang paling diperhatikan di sini innal jaza min jinsil amal. Ini yang tancapkan dalam hati. Tatkala Anda masih susah memaafkan, masih susah lapang dada, maka al jaza min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Para ulama mengatakan, perhatikan baik-baik. Fakama tufaru anil muslimi ilaika naghfir lak sebagaimana engkau memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepadamu, maka kami akan memaafkan, mengampunimu. Wa kama tasfahu nusah an. Sebagaimana engkau lapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan kepadamu, maka kami kata Allah akan berlapang dada atasmu. Saya peringatkan bahwasanya kalau ada hadis ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan siful uh, eh, ampunan dosa maka itu pasti ujungnya surga. Ya, seperti misalkan ada hadis yang berbunyi Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ada orang yang iseng, emang kalau diampuni dosanya kenapa Ustaz? Kayaknya nggak tertarik saya. Gimana jawabnya? Orang yang diampuni dosanya berarti ujungnya apa? Surga. Maka para dai tidak cukup mengatakan diampuni dosanya. Karena ada sebagian orang bertanya, emang kalau diampuni dosanya kenapa? Apa di belakangnya? Di belakangnya adalah apa? Surga. Orang yang diampuni dosanya maka pasti surga. Maka nah, ingat ini, ini yang membuat kita akhirnya memaafkan, lapang dada, kemudian berdamai. Ini yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ayat ini surah An-Nur ayat 22, Allah akhiri wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Ghafur dan Maha Rahim. Belum lagi kalau kita ingin kupas apa itu arti maghfirah. Ya, apapun masalahnya berdamai, kemudian bersalaman, kemudian lapang dada, lebih baik. Kenapa? Karena mendapatkan maghfirah. Kalau kita ingin kupas maghfirah ada tiga. Yang pertama, satru dzunub, menghapuskan uh, menutup aib dosa dunia akhirat. Menutup aib dosa. Kita semua berdosa, Pak. Kita semua tidak lepas dari dosa, besar kecil. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala buka dosa tersebut. Kalau orang berdosa, sekali dosa dia dicoret hitam di wajahnya. Maka niscaya Bapak tidak akan pernah bisa lihat yang namanya Ahmad Zainuddin mukanya. Saking hitamnya. Saking banyaknya dosa, orang kan tidak tahu. Kita semua berdosa. Alangkah indahnya tatkala dosa tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah tidak ada yang mengenalnya. Alangkah indahnya dosa tersebut tidak dibeberkan aibnya, buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Itu arti maghfirah yang kedua. Arti maghfirah yang ketiga adalah dihapuskan dosa sehapus-hapusnya. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat 53. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa seluruhnya, seluruh dosa. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu min adz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. La dzambalah, la lamun nafiyah. Dzamba adalah nakirah. Setelah nakirah sebelumnya lamun nafiah maka menunjukkan kepada keumuman seperti la ilaha illallah. Tidak ada ilah sembahan apapun yang berhak. Tidak ada dosa sama sekali. La zamba. Menghapuskan dosa sehapus-hapusnya. Yang ketiga arti maghfirah adalah di, dosa digantikan dengan pahala. Bagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat, ada kaitan antara kalimat ghafur dengan penghapusan dosa diganti dengan pahala. Ini tiga makna maghfirah. Allah tuhibbun an Allah lakum. Lalu setelah ini, apakah kalian tidak ingin mendapatkan maghfirah? Aneh, masih mendendam. Apapun masalahnya, Pak. Orang tua sering menghina anaknya. Ini sering saya dapati beberapa hari ini. SMS pertanyaan, Ustaz, bagaimana sikap saya seorang anak? Sang orang tua sering mengungkit-ungkit pemberian. Kamu itu saya sekolahkan dengan biaya saya. Habis biaya gara-gara kamu. Sering nggak orang tua seperti itu? Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Sering mencaci. Kamu anak nggak bermanfaat anak durhaka, sikap saya gimana Ustaz? Saya tidak pernah durhaka Ustaz. Maka pada saat itu tidak ada kata lain. Fa'fu wasfah. Maafkan lapang dada terhadap orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Apapun kesalahan dia. Berat? Berat. Tetapi ganjarannya maghfirah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas." Orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang ataupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya dan orang-orang yang memaafkan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bagaimana memaafkan lapang dada termasuk daripada akhlakul karimah. Coba perhatikan perkataan menarik. Jangan sampai ada sekarang setelah ini yang mengaku berakhlak mulia jika masih mendendam garis bawah itu baik-baik yang masih mendendam tidak mau memaafkan bahkan kadang-kadang kalau dirunut-runut masalahnya nggak ada cuma gengsi doang si fulan yang salah ustad enggak si fulan ustad yang salah nggak ada masalahnya masalah yang tafih masalah yang kadang-kadang remeh Makanya perhatikan perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa hadha innama yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jamilah wa takhalla Orang yang memaafkan dan lapang dada hanya timbul dari orang-orang yang bersifat ataupun bernuansa akhlak yang mulia dan melepaskan dari akhlak-akhlak yang terhina. Wa mimman tajara ma'allah. Lihat nih, perhatikan. Yang mendendam, yang susah memaafkan. Dia terorang yang suka memaafkan dan lapang dada tidak timbul kecuali orang-orang yang suka berdagang dengan Allah. Wa afa an ibadillahi rahmatan bihim. Dan Allah akan mengampuni hamba-hambanya sebagai rahmat atas mereka. Subhanallah. Tunggu apa lagi? Maafkan saudaramu yang mungkin dia keliru dalam perkataannya. Maafkan ibumu yang mungkin dia salah dalam ucapannya. Maafkan ustadzmu yang mungkin dia terlalu berlebihan di dalam ucapannya. Dan semisalnya yang sulit untuk kadang-kadang memaafkan. Kenapa saya ucapkan contoh-contohnya seperti itu? Kadang anak sulit memaafkan ibunya. Kenapa? Masa ibu saya begitu? Masa ustadz saya begitu? Enggak. Maafkan teman baikmu. Mungkin dia salah waktu itu, terlalu emosi kepadamu. Maafkan, lapang dada. Tanda orang yang berakhlak mulia adalah orang yang memaafkan Allah Subhanahu memaafkan orang-orang yang salah kepadanya yang keempat, apapun masalahnya, maka memaafkan, berlapang dada, dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi paling tinggi dalam derajat Islam. Kita tahu Islam itu ada derajatnya. Islam kemudian iman, kemudian ihsan. Orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada yang bertanya kemudian, Ustadz, kenapa emang kalau seandainya mendapatkan derajat muhsin, muhsin nama tetangga saya nggak sholat di masjid, emang kenapa kalau mendapatkan derajat muhsin. Coba perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah 58, Allah berfirman, "Wasanazidul muhsinin." Kami akan tambah tambah ganjaran pahala untuk orang-orang yang ihsan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin. Kalau ada yang tanya, "Emang kenapa Ustaz kalau dicintai oleh Allah?" Ini orang ngeyel banget, nanya terus. Tapi perlu jawaban. Emang kenapa kalau dicintai oleh Allah? Ingin Pak dicintai oleh Allah? Ingin? Kenapa? Bingung kan? Kenapa mau dicintai Allah? Nah, yang jawab bisa jawab saya kasih minyak wangi. Nah, Masuk surga. Dalilnya? Halo. Nah. Apa? Kalau dicintai oleh kalau dicintai oleh Allah maka seluruh penghuni langit, malaikat maka mencintainya dirinya. Taib. Bagi dua ya, mau bagi dua? <laughs> Yang jauhan dikit ya, sini mas. Ambil mas. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik betul tadi yang pertama mengatakan orang kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia masuk surga. Dalilnya Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda La yulqi habibahu finnar Allah tidak akan menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Kalau tidak diceburkan ke dalam neraka, maka tempatnya mana? surga. Yang kedua, kalau dicintai oleh Allah maka seluruh penduduk langit dari mulai Jibril dan seluruh malaikat sampai seluruh manusia akan mencintainya. Bagaimana sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, ini uhibbu fulanan faahibbah Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai dia. Fayunaji Jibril fi ahli sama, "Ya Eh, fayunadi Jibril fi ahli sama Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu Maka Jibril alaihissalam Kemudian berseru Di depan para malaikat penduduk langit Sesungguhnya Allah mencintai si fulan Maka cintailah dia Fayuhibbuhu ahlu sama Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard Lalu seluruh penduduk langit mencintainya Maka seluruh penduduk bumi pun menerimanya ini orang yang dicintai oleh Allah. Dan itu didapatkan ketika orang mendapatkan cap muhsin. Dan dapat cap muhsin kalau seandainya, apa tadi? Memaafkan dan lapang dada. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin." Lihat, orang-orang yang muhsin, yang dengan muhsin dia akan mendapatkan rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Siapa mereka yang muhsin? Salah satu sifatnya orang yang memaafkan dan lapang dada. Ganjaran sesuai dengan jenis amal. Gesel, gondok. Kalau bahasa di pondok pesantren dulu saya klonteng. Bahasanya itu klonteng kalau gondok itu klonteng, gunung-gunung. Tapi maafkan, dia salam duluan. Waalaikumsalam. Lapang dada, iya lapang dada. Selesai. Ganjarannya apa? Rahmat Allah karibin al muhsinin. Siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Wallahi seseorang tidak akan bisa nyaman, tentram, hidup baik di dunia ataupun di akhirat tanpa rahmat Allah. Ini dekat dengan rahmat Allah. Siapa mereka? Ihsan. Dengan apa? Dengan maaf dan lapang dada. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Hud ayat 115 Allah berfirman, "Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang ihsan. Ini persis juga di dalam surat Yusuf ayat 56. Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang ihsan. Juga di dalam surat Yusuf ayat 90. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37, ini keutamaan yang lain dari orang yang berbuat ihsan. Wabashiril muhsinin dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ihsan. Siapa mereka? Orang-orang yang ihsan yang memaafkan lapang dada. Bashir, kabar gembira. Kabar gembiranya apa Ustaz? Surga pasti. Tidak ada yang lain. Sebagaimana misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qat wala kabbara mukabbirun qat illa busyir." Ini bagi siapa yang berihram ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Tidak ada seorang yang bertalbiyah sama sekali walau satu talbiyah dan tidak ada orang yang bertakbir sama sekali walau satu takbir tatkala berihram kecuali dia diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, "Bil jannah ya Rasulullah, kabar gembiranya dengan surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Naam. Apalagi kalau bukan surga diberikan kabar gembira. Maka alangkah tidak ingin seseorang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala daripada dia mendendam. Saya pernah Pak berbicara seperti ini tentang orang yang mendendam. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, berarti saya salah dong selama ini. Saya kepada orang yang menyakiti saya, saya diem aja. Diem, saya mampu diem di dunia. Tapi nanti di akhirat Ustaz, awas tak enteni kamu. Saya tunggu kamu. Saya tuntut kamu di sisi Allah. Ini salah, pendendam. Kita sudah banyak dosa kepada Allah, hitungannya capek di hadapan Allah. Ditambah lagi dendam-dendam kesumat yang tidak selesai-selesai. Menambah hitungan-hitungan kita di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, yang keberapa? Hah? Kelima. Apakah enam? Kelima. Apapun masalahnya, memaafkan, berlapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena pahalanya di sisi Allah. Allah yang menjamin pahalanya. Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka ganjarannya atas Allah kalau seandainya ada orang bertanya, Ustadz, kalau maksud ganjarannya atas Allah itu maksudnya apa? Sekarang pikir saja, Allah Al-Karim, Allah Wasi'ul Maghfirah, Allah Al-Fadl, Allah yang maha mulia, yang maha luas karunianya, yang maha luas rahmatnya. Kalau Allah menjanjikan ganjarannya di sisiku, kira-kira bakhilkah Allah? Ya, tidak akan mungkin sedikit tidak akan mungkin sedikit, pasti banyak. Persis seperti orang-orang yang sabar tatkala puasa. Dan orang memaafkan dan orang yang lapang dada itu kan orang yang sabar. Lihat tatkala puasa Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman hadis qudsi hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibni Adam mudha'af illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak manusia dilipatkan pahalanya. Orang bersedekah satu rupiah dilipatkan menjadi 700 Ya, orang membaca Al-Quran satu huruf dilipatkan menjadi sepuluh hasanah pahalanya mudhaaf kecuali puasa sesungguhnya puasa milikku dan aku yang akan mengganjarnya kira-kira di benak kita apakah ganjarannya sedikit Haram kita berpikiran seperti itu karena Allah maha luas rahmatnya, maha luas karunianya, maha luas ampunannya. Maka sama seperti ini, "Baman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, Siapa yang lapang dada, ajruhu ala Allah. Maka pahalanya pasti di sisi Allah. Dan Allah maha luas dari segala yang luas. Apakah tidak tertarik setelah ini? Masihkah mendendam? Ini Bapak Ibu. Dan ada pada pelajaran menarik pada ayat ini Imam Al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi, di dalam surah Ash-Shura ayat 40 ini mengatakan bahwasanya Di dalam ayat ini terdapat tiga martabat manusia. Pertama, kalau diperbuat kepada dirinya sesuatu, dia balas. Jazau sayyatin sayyatun misluha. Kalau seandainya dibuat buruk kepada dirinya, dia balas. Ini martabat pertama, membalas dengan yang semisal. Darah dibalas dengan darah, gigi dibalas dengan gigi. Dan ini boleh dalam Islam. Martabat yang kedua yaitu martabat orang yang yang utama yaitu afa wa aslaha, memaafkan dan lapang dada. Martabat yang ketiga yaitu orang yang berbuat zalim. Diberlakukan sedikit kezaliman dia tambah lebih parah. Nah, yang paling utama adalah yang paling pertengahan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Perkataan yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang faajruhu ala Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sang ahli tafsir, maestro tafsir dari generasi sahabat. Beliau mengatakan, "Ai ya ya'juruhu ala zalik. Artinya Allah akan memberikan ganjaran pahala atasnya, atas itu. Imam Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan, Kafakanal afu minal a'malis salihah. Maka berdasarkan ayat ini, memaafkan lapang dada termasuk amal saleh. Ini saya nukilkan dari kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau begitu, sebanyak orang memaafkan, sebanyak itu dosanya diampuni. Karena memaafkan amal saleh. Amal saleh menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa. Sebanyak kita memaafkan, sebanyak itu kita berarti beramal soleh. Sebanyak itu kita mendapatkan apa pak? Ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat penjelasan yang sangat luar biasa dari para ulama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, saya nggak tahu ini mungkin sampai subuh gitu nih. Apapun masalahnya, memaafkan, lapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena pasti mendapatkan gelar orang yang sabar. Bagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang semisal dengannya. Tapi jika kalian sabar memaafkan, maka sesungguhnya ke, hal itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini An-Nahl 126 Allah menyebutkan orang yang memaafkan dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar.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 Tidaklah orang memaafkan akan di, kecuali akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali akan mendapatkan kemuliaan. Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab Ikmalul Mu'lim ala Sahih Muslim, beliau menyebutkan maksud Allah menambahkan kemuliaan kepada orang tersebut dari dua sisi. Lihat. Ya. Kemuliaan yang dimaksud dari dua sisi. Yang pertama, zahiruhu anna man urifa bis-safhi wal 'afwi sada wa 'azma fil qulub wa zada 'izzu. Bahwa siapa yang terkenal dengan sifat maaf, sifat lapang dada, di hati-hati manusia akan dihormati, akan dimuliakan. Orang malah lebih hormat kepada orang yang suka memaafkan jadi cari pak, cari wibawa dengan sifat maaf. Bukan cari wibawa dengan marah-marah. Bukan cari wibawa dengan caci maki, bukan. Cari wibawa dengan sifat maaf. Garis tuh bawahi, garis bawahi baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook. Cari wibawa dengan sifat maaf. Karena Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat maafnya kecuali kemuliaan itu dari dua sisi. Yang pertama bahwa siapa yang suka memaafkan, siapa yang suka siapa yang suka berlapang dada, maka akan ditambahkan di dalam hati-hati manusia sifat wibawa untuknya, sifat kejayaan kemuliaan untuknya. Orang akan menghormatinya. Yang kedua, maksudnya adalah an yakuna ajruhu ala dzalik fil akhirah wa izzatuhu huna. Artinya, pahala dan kemuliaannya di akhirat nanti di sana. Ini maksud kemuliaan dan kejayaan orang yang memaafkan. Yang ke yang kedelapan, apapun masalahnya, memaafkan berlapang dada lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu tarhamu, waghfiru yughfar lakum." Irhamu turhamu. Waghfiru yughfar lakum. Rahmati orang. Maafkan. Lapang dada. Rahmati orang. Maka niscaya engkau akan dirahmati. Dirahmati siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah namanya naibul fa'il. Artinya kata kerja fasif. Turhamu, kalian akan dirahmati. Siapa yang merahmati? maka Allah Subhanahu wa taala yang akan merahmati. wa yughfar lakum, maka maafkan, ampuni, maka kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat-riwayat berikut sebagai tambahan dari apa yang sudah saya sebutkan dan tidak keluar dari delapan tadi delapan tadi. Riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la ya'fu 'abdun min an madlamatin illa zadallahu biha 'izzan yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba memaafkan dari sebuah kezaliman melainkan Allah akan tambahkan dengan sifat maaf tersebut kemuliaan pada hari kiamat. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal" Pernah seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Wahai Rasulullah, saya punya pembantu, berapa banyak kita harus memaafkan pembantu yang bekerja di rumah kita. Kalau bahasa halusnya orang rumahan. Berapa banyak kita harus memaafkan mereka? Fasamata thumma a'ada alaihi kalam. Nabi Muhammad SAW diam. Lalu orang tersebut bertanya lagi. Fasamat. Lalu Rasul SAW diam lagi. Falamma kana fi thalitha. Nabi Muhammad SAW di ketiga kalinya ditanyai, beliau menjawab, "U'fu anhu fi kulli yaumin sabiina marrah." Maafkan kelakuan pembantumu di setiap hari 70 kali. Ingat Pak, sering disebutkan oleh para ulama kata bilangan di dalam ayat Al-Quran atau hadis la mafhumalah. Artinya ini dijelaskan juga oleh uh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaul Mufid bahwa kadang penyebutan angka bilangan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak menunjukkan kepada jumlahnya tapi menunjukkan kepada banyaknya. Contoh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah Siapa yang tahu arti zarrah? Hah? Biji sawi. Zarrah kalau Anda ta lihat dalam kamus bahasa Arab, namlatun sagira. Semut kecil, au asgar, atau lebih kecil darinya. Au haba, atau debu. Matahari masuk ke dalam rumah kita, ada debu-debu yang berterbangan. Sebesar itu zarrah. Kalau kita Dikaitkan dengan ayat tadi, barang siapa yang mengamalkan kebaikan walau sebesar zarrah. Ada orang beramal sekecil itu. Tapi maksudnya apa? Bukan kecilnya, tetapi maksudnya bukan jumlahnya. Tetapi maksudnya apa? Kecil, walaupun sekecil apapun dia akan melihatnya. Nah, ini menunjukkan al-adat la mafhumalah bilangan kadang-kadang dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu tidak ada mafhumnya, tidak bisa dipahami. Hanya menunjukkan kepada kecil atau banyak. Sama ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ulfu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkan pembantumu di setiap hari 70 kali. 70 kali itu berarti bukan 70 kali baru setelah itu boleh nggak maafin, enggak. 70 kali itu maksudnya apa? yadullu alal kathrah menunjukkan kepada banyak seperti firman Allah berbunyi dalam surah Munafiqun in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfir Allah lahum kalau kalian memaafkan eh, apa minta ampun kepada Allah untuk orang-orang munafik sebanyak 70 kali tidak akan diampuni oleh Allah 70 kali di sini maksudnya bilangan atau banyak Hah? Paham? Bilangan atau banyak? Bila eh, banyak, bukan bilangannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Sembilan. Kita berhenti saja yang kesembilan ya. Nanti takutnya kelamaan. Nanti saya diprotes lagi. Apapun masalahnya, memaafkan, dan lapang dada dan berdamai lebih baik. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wasulhu khair." Dan perdamaian lebih baik. perdamaian lebih baik. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat menceritakan tentang hubungan suami istri. Wasulhu khair. Ya, di dalam hubungan ayat menceritakan tentang suami istri. Wasulhu khair. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-10 tambah deh. Apapun masalahnya, berdamai, memaafkan dan lapang dada lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lebih berat mendapatkan gangguan, intimidasi dari orang lain dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memaafkan. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk kota Mekah yang mengintimidasi beliau, mengeluarkan beliau dari kampung halaman, mengejar-ngejar beliau, Kemudian dijadikan sayembara siapa yang bisa mendapatkan kepala Muhammad kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang bisa karena biasa Biasa kan Pak bersolawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kepala Muhammad maka akan akan diberikan balasan imbalan seperti ini seperti ini Kemudian yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat beliau dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah berhijrah ke tempat yang tidak ada sanak saudara, tidak ada harta di sana, tidak ada tempat di sana. Tetapi ketika beliau bisa menaklukkan kota Mekah pada tahun berapa? Penaklukan kota Mekah tahun berapa? Wahai yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa? Hah? Jangan searching di Google. <laughs> saya pernah kajian di salah satu kota di Banjarmasin di kota saya. Saya waktu itu nanya. Waktu itu kajian tentang buka puasa saya berdiri waktu 15 menit. Huh, kajian apaan saya bilang nih 15 menit? Kajian 15 menit. Itu pembukaan aja nggak sudah selesai. Dan begitulah kadang-kadang sebagian orang. Untuk perkara dunia, wah, puluhan jam. Untuk perkara akhirat, ngaji, nuntut ilmu, 15 menit. Maka saya punya ide. Idenya pertanyaan. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, siapa yang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan? Noleh samping sana, samping kiri, kemudian masing-masing mengeluarkan handphone. Jangan nanya sama Syekh Google, saya bilang. Ini penyebab Bapak Ibu, kenapa orang tidak mengagungkan Ramadan? Karena tidak tahu keutamaan Ramadan. Apa Ramadan utamanya apa? Enggak tahu. Pertanyaan mendasar tidak tahu. Bagaimana mau mengagungkan? Bagaimana kita mau seperti Imam Syafi'i menghatamkan sekian kali? Karena mereka tahu keutamaan. Tidaklah detik lewat, detik habis kecuali harus beramal di bulan Ramadan karena saking e, berkahnya bulan Ramadan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kapan penaklukan kota Mekah? Tahun berapa? Nah, sejarah tahun berapa? Ke-8 Hijriah. Ya. Penaklukan kota Mekah waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian kira aku akan melakukan kepada kalian? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau memaafkan seluruh penduduk kota Mekah dan dengan memaafkan itu beliau akhirnya dicintai oleh seluruh penduduk kota Mekah. Di dalam ayat-ayat begitu banyak yang menceritakan bagaimana sifat sifat memaaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr ayat 85 sampai 86. Fasfahis safhal jamil inna rabbaka huwal khallaqul alim. Maafkan lapang dada dengan lapang dada yang baik. Sesungguhnya Rabbmu al khalaqul Alim. Yang maha bagus akhlaknya dan maha mengetahui. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 89 Allah berfirman, "Fasfah anhum wa qul salam." Ini ayat-ayat semua Allah menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan. Maafkan lapang dada dan ucapkan selamat fasaufa ta'malun. Lihat lagi Nabi Muhammad SAW diutus eh, diminta perlindungan pada waktu itu kepada orang-orang Taif. Subhanallah. Lihat Pak, bagaimana waktu itu kejinya orang-orang Taif. Rasulullah SAW datang ke Taif, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam otomatis me mencari siapa pemuka-pemuka Taif karena tidak mungkin langsung masuk ke sana. Maka datanglah satu, dua, tiga pemuka Taif. Kemudian semua dari mereka mengatakan, Hei Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Nabi itu engkau? Enggak yang lain aja kenapa sih? Coba bayangkan, antum kalau digituin gimana? Eh, I, ken, jadi kepala sekolah kenapa SNT sih? Enggak yang lain aja? Enggak cocok ente jadi nabi. Enggak cocok jadi kepala sekolah. Coba. Habis itu dilempari oleh orang-orang. Anak-anak kecil melempari. Tetapi pada saat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Sampai malaikat aja murka. Malaikat murka. Tapi lihat Rasulullah SAW. Allah maghfirli qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu. Sekarang saya tanya kepada orang yang mendendam, seberat apa masalah Anda dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka apapun masalahnya, memaafkan, berdamai, lapang dada lebih baik karena masalah kita tidak seberat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan pertama kami korp petugas keamanan. Salah satu di antara kami ada yang suka mengkhianati, mencuri yang dipercayakan ke kami, bahkan pernah tertangkap dan dimaafkan oleh kami semua. Tapi sampai sekarang gerak-geriknya masih mencurigakan. Pertanyaannya, salahkah saya mencurigai dia? Saya takut dosa selama menggibah dia. Apa yang harus kami perbuat menghadapi rekan seperti ini? Sedangkan kami adalah petugas keamanan. Maka selama kita sudah memaafkan, maka tidak boleh kita suudhan kecuali jika ada amarah, kecuali jika ada bukti dalil. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, suudhan itu itu tipu daya iblis yang sangat luar biasa Ya, asik-asik telepon. Halo, mati. Uh, dasar nih. Nggak beradab nih. Gelil adab nih. Lagi asik-asik telepon nggak salam, nggak kalam, mati. Kau apa? Coba cari alasan bisa memaafkan orang ini. Habis pulsa, habis baterai, di tol nggak ada signal. apalagi Hah? HP-nya error, banyak masalahnya. Jangan suudzon ya, Ya, jangan suudzon karena suudzon itu inna ba'dadh-dhanni Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa? Apa maksudnya ayat ini? Kalau orang sudah berprasangka, maka dia akan menghibah, tajassus mengintai-ngintai. Makanya Allah setelah itu dalam surat Al-Hujurat, wala tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mengintai-intai dan jangan kalian menggibah. Ini akibat suudzon. Kalau memang tidak ada amarah, tidak ada bukti, tidak ada sesuatu yang menunjukkan hal itu, kalau dia sudah bertobat minta maaf, maka kita maafkan dan lapang dada. Wallahu alam. Mohon kiat-kiatnya menahan amarah kepada istri dan anak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya istri dan anak itu harus dihati-hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna min auladikum inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya dari anak kalian dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Imam bin Katsir menafsir ayat ini bahwasanya maksud musuh di sini karena anak seseorang bisa memutuskan hubungan kerabat. Karena istri seorang suami bisa durhaka kepada ibunya. Hati-hati ini. Gara-gara mempertahankan istrinya, dia durhaka kepada ibunya. Maka ini musuh ya musuh tetapi kemudian Allah menyebutkan wa in ta'fu wa tasfahu fa Allah ghafur rahim. Jika kalian memaafkan, kemudian lapang dada meskipun mereka melakukan kesalahan maka maafkan lapang dada. Kadang-kadang mereka menyelewengkan kalian dari jalan ketaatan kepada Allah, maka maafkan dan lapang dada. Terutama kadang-kadang istri, anak-anak kita belum ngaji, belum kenal sunnah. Karena apa begini? Orang yang kenal sunnah kadang-kadang orientasi hidupnya itu akhirat. Seorang suami pernah curhat kepada saya. Ustaz, gimana ya menghadapi istri saya? Kenapa memang susah Ustaz diajak pengajian? Masa dia bilang begini, Mas, setelah Mas kenal Masjid Al-Barkah, kenal itu ikhwan yang jenggot-jenggotan, celana cingrang, nggak ada lagi kamus mall dalam diri Mas. Mallnya Masjid Al-Barkah Kenapa demikian? Karena orientasinya sudah akhirat. Saya sudah terlambat sekian tahun menuntut ilmu agama. Maka sekarang hampir setiap malam ada kajian di sini. Maka saya harus ikut kajian. Orientasinya sudah akhirat. Nah maka tatkala istri mempunyai sifat seperti itu, ayo diajak. Jangan dimarahi. Dia belum tahu. Saya dapat pesan dari Syekh Ibrahim bin Amir Rohaili. tatkala daurah di Terawas. Ini pesan juga kepada para ustadz beliau sampaikan pada waktu itu eh daurah di uh, Imam Bukhari Solo. Beliau mengatakan salah satu kesalahan kita tatkala berdakwah adalah kita mengira orang yang menyelisihi sunnah kita anggap dia tahu tentang sunnah akhirnya kita tidak lemah lembut kepada orang tersebut. Seperti misalkan ketemu dengan orang ngerokok, celana musbil, kemudian jenggot dicukur, kemudian pakai anting. Apalagi kurangnya? Tatoan. Dan tato itu sudah saya sebut mungkin di sini. Tato itu adalah sifat khusus perempuan maka kalau ada yang laki-laki yang tato, itu namanya laki-laki cucok. Iya, itu sifat khusus perempuan. Makanya hadisnya kan al washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato karena itu sifat khusus perempuan. Dia butuh berdandan. Laki-laki nggak perlu. Ya, tidak perlu. Kalau ingin menikah aja dia langsung datang ke, ke orang tuanya, nggak perlu wali, nggak perlu nunggu. Karena dia sudah sudah sempurna dengan seperti itu. Maka datang kita ketemu dengan orang seperti itu. Bagaimana sikap kita? Ya, kadang langsung melihat dari bawah. Nggak mau salaman dulu, lihat dulu dari bawah. Isbal nggak? Kalau nggak isbal, senyum mulai. Kemudian lihat lagi, jenggot nggak? Kalau ada tumbuh-tumbuh ringit, langsung kalau nggak seperti itu nggak mau. Ya, kenapa? Mungkin nggak tahu. Mungkin nggak nggak tahu. Mungkin nggak nggak tahu. Mungkin. Ini Bapak Ibu, ini kesalahan dalam berdakwah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya ghairuna man laisa lahu aqidah Wa sunnah fid da'wah yafuquna fil mujtama' bi hasabi akhlaqihim. Lain kita yang dakwahnya tidak konsen kepada akidah, kepada sunnah, tetapi mereka diterima di masyarakat. Kenapa? Karena akhlak mereka. Maka kita lebih aula daripada mereka. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari, maka berakhlak baiklah. Kita lanjutkan. Ketika marah dada ini suka bergetar. Bagaimana marah yang baik untuk mencapai tujuan yang baik? Enggak ada marah yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab." Jangan kamu marah. Maka tahan marah, bukan marah yang baik. Tahan amarahnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana kita bersabar dan berlapang dada terhadap orang-orang yang menghina Islam Sebab akhir-akhir ini banyak orang yang menghina Islam, hal ini membuat dada saya yang kurang sabar semakin sempit mohon sarannya. Ini iman. Ya. Marah murka dengan orang-orang yang menghina syiar-syiar Islam, menghina haji, menghina kurban. Mas ada orang bilang kurban itu warisan nabi yang kriminal? A'udzubillah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati Ismail alaihissalam setelah 86 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika beliau eh, namanya seorang bapak ingin anak, setelah dapat anak ingin besar, ingin dewasa, setelah dewasa kata Imam Ibnu Katsir syabba wartahala wa qama ma af'ala abu dia uh, muda, kemudian dia benar-benar uh, dewasa, kemudian dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Bapaknya, bapaknya Ibrahim alaihissalam pada waktu itu, bapaknya senang, gembira, bangga, tapi dapat mimpi wahyu untuk menyembelihnya. Teganya kata orang ini. Ini namanya kriminal auzubillah. Itu bukan kriminal, itu namanya taslim. Wahai orang-orang yang mendewakan akalnya. Maka pada saat itu saya katakan, yang murka dengan penghinaan terhadap agama itu iman. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim yu'azzim sya'ir Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang mengagungkan syiar Allah itu ketakwaan hati. Murka dengan orang-orang yang menghina sab tidak dirapatkan, lebih suka sholat bersama iblis dibandingkan sab dirapatkan. Murka dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita harus memperjuangkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah, itu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kulit Islam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan cadar bukan dari Islam. Kita harus murka kepada orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Itu iman. Murka terhadap penghinaan terhadap Islam, iman, takwa. Dan Rasul SAW bersabda eh, eh, berlaku sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi qat illa an tuntahaka hurmatun min hurumatillah fayantaqimu lillah." Tidaklah Allah, tidaklah Rasul SAW membalas dendam terhadap dirinya kecuali tatkala hal-hal yang diagungkan oleh Allah dilanggar maka beliau membalas dendam untuk itu karena Allah. Maka sikap kita bagaimana? Sikap kita sekarang dalam ilmu agama. Amalkan, dakwahkan dan bersabar atasnya. Itu sikap, tidak ada yang lain. Dan jangan sibuk dengan berita. Sebagian kaum muslim penuntut ilmu sekarang berubah menjadi penuntut berita sibuk dengan berita. Tuntut ilmu agama, amalkan, dakwahkan, kemudian bersabar atasnya. Ini Bapak Ibu wallahu alam. Nasihat apa yang sebaiknya disampaikan kepada sahabat yang berusaha menyiarkan sunnah dan kemudian dia difitnah, dijatuhkan oleh lingkungannya. Tapi tampaknya sahabat ini belum bisa berlapang dada dan terkadang masih suka menyampaikan kejelekan orang yang memfitnah dan menjatuhkannya. Maka saya hanya bisa mengatakan tatkala seorang sudah mulai berdakwah kita harus pahami baik-baik sudah menjadi sunnatullahi fil kaum. Orang yang mengucapkan amanah pasti akan diuji Orang yang berpegang teguh kepada Rabb kami adalah Allah, Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan diuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al Sungguh kami akan benar-benar uji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang benar-benar jujur di dalam imannya dan siapa yang dusta. Maka harus sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabiru ala dinih kal qabidhi 'alal jamar." Orang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Batu api dipegang harus kuat, harus kokoh, tegar. Wallahu alam. Kebanyakan dari kita diberikan maaf melunjak Ustaz. Apa boleh kita sindir sedikit Ustaz perkara kesalahannya? Maksudnya kalau dikasih maaf melunjak. Itu urusan dia. Anda dituntut apa? Memaafkan. Kalau seandainya untuk edukasi, pendidikan agar dia tidak melakukan lagi, kemudian ngelunjak, maka pada saat itu dinasihati dengan baik. Tetapi tuntutan kepada kita, kewajiban kita adalah memaafkan. Lapang dada. Pertanyaan seperti ini, Pak, kadang-kadang menuntut kita akhirnya tidak memaafkan. Susah tak maafin. Ngelunjak dia. Emang kenapa kalau ngelunjak? Maafin. Selesai. Ya. Bagaimana sikap kita jika orang yang kita ma minta maaf masih bersikap dingin kepada kita? Nah, ini masalah lain. Ya. Ini masalah semua yang kita sebutkan tadi. Maka kalau masih bersikap dingin juga kasih sidinya, Nih, dengerin. Dari pertama sampai terakhir, sampai sepuluh Apapun masalahnya antara kita, maafkan dan lapang dada lebih utama. Ya, Wallahu alam. Bagaimana cara menasihati orang anak-anak yang telah terlanjur terpengaruh oleh sos sosmed atau HP dan menghalalkan berbohong untuk mendapatkan yang dia mau? Maka jawabannya pertama doa. Jangan pernah lupakan doa, terutama orang tua. Orang tua kadang-kadang salah satu kesalahan mereka dan ini yang saya bahas nanti besok di beberapa pengajian yaitu anakmu surgamu atau nerangkamu. Salah satu kesalahan orang tua tatkala dia menjadi orang tua tidak mendoakan anaknya. Dia kira menjadi orang tua hanya dengan cukup memberikan sandang pangan selesai. Enggak, doakan anak. Dan tatkala mendoakan jangan hanya perkara dunia tetapi doakan perkara-perkara akhirat sebagaimana yang doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku jadikan aku mendirikan salat dan keturunanku. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Jauhkan aku dan keturunanku jadi menyembah berhala. Pernahkah kita berdoa seperti itu untuk anak-anak kita? Maka doakan mereka agar senantiasa mereka saleh, qurratu ain, dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Doakan anak. Yang kedua, contohkan yang baik. Contohkan yang baik. Kadang-kadang anak kita ngeyel, susah karena orang tuanya. Misalkan, saya beri contoh, orang tua lagi asik main HP. Sang anak ya minta sesuatu. Eh, diam kamu. Dia lagi asik main HP. Maka Bapak Ibu, jangan salahkan kalau sang anak dipanggil oleh orang tuanya, dia asik main HP. Karena yang ngajari siapa? Orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari wallahu alam. Saya mohon pencerahannya. Saya seorang bapak yang selalu berkata kasar saat marah. Saya mohon doa dan nasihatnya. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa semoga kita diberikan kesabaran dan diberikan hati yang lapang dan diberikan lisan yang baik Lihat ayat Al-Quran, nasihat kepada bapak ini. Lihat ayat Al-Quran. Walau kunta fadhan ghalidhal qalb, lam faddu min hawli. Kalau engkau kasar, hatimu keras, maka orang-orang akan ber, menjauh darimu. Itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad saw Lihat Bapak Ibu, Rasul Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan." Wahai Musa dan Harun, katakan kepada Firaun ucapan yang baik. Sekarang, Anda sebagai bapak, Anda tidak seperti mulia seperti Musa dan Harun. Anak Anda tidak seperti Firaun. Maka harus lebih lembut Fir'aun saja didakwahi dengan lembut. Eh mas Fir'aun, ayo dong beriman. Itu bahasa saya. Lembut. Bagaimana anak? Ya, jauhkan dari kata-kata kasar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal fahishil badhi'." Seorang yang beriman bukanlah orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata keji. Seorang ibu pernah curhat ke istri saya, Ustaz, tolong beritahu, eh, um, tolong beritahu ke eh, suami, bagaimana anak saya itu umur tujuh tahun, kok kalau lagi marah banting pintu, manggil nama saya, seluruh binatang buas di kebun binatang keluar, ngangkat suara, Istri datang curhat, kemudian saya bilang kepada istri, bilang ke ibu itu, itu suaminya kalau lagi marah gimana? Ternyata istri saya bilang, Bu, kata suami saya, suami ibu kalau lagi marah gimana? Oh, persis tuh persis. Ya, tanpa sadar kita mengajari anak kita durhaka. Ya, tanpa sadar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari jaga lisan yang lembut, jangan kasar, kemudian tidak suka mukul, beraninya sama anak kecil. Tahu preman di Pulau Gadung sana. Iya. Saya minta doa dan nasihatnya. Saya sering berbohong kepada orang tua dan berkata kasar dan saya sering membuat dia menangis, tapi kasih sayangnya selalu tercurahkan kepada saya. Walaupun saya sering mengecewakannya, saya mohon doa dan nasihatnya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga kita seluruhnya menjadi anak-anak yang bisa membuat orang tuanya selalu tersenyum. Bapak ibu saudara saudari tidak ada amalan yang sangat indah di dunia ini dibandingkan berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mengatakan kepada orang-orang yang ingin berjihad di jalannya, berjihad dan tidak ingin dunia. Ketika ditanya kamu jihad untuk apa? Untuk mencari pahala Allah. Lihat kata Rasulullah SAW. Irja ilaihima fafihima fajahid. Pulang engkau kedua orang tuamu. Berjihad gurus orang, kedua orang tua. Jihad ngangkat senjata ikhlas kalah dengan bakti orang tua. Tidak ada yang lebih lezat dibandingkan ketika seorang anak mengatakan kepada orang tuanya, "Iya, siap, Bu. Saya akan carikan apa yang Ibu minta." Walau dalam keadaan sempit dia tidak punya apa-apa. Wallahi saya nasihatkan kepada anak ini, tatkala Anda ingin berkata kasar membuat nangis orang tua, saya katakan tidak ada yang lebih lezat dibandingkan bakti kepada orang tua. Dan ingat kepada seluruh yang berbakti, bakti bukan hanya sekedar memberikan uang satu juta. Bakti bagaimana membuat hati mereka senang. Irji ilaihima adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang engkau mereka, kepada mereka berdua. Bahagiakan mereka berdua. Membuat tawa mereka berdua sebagaimana engkau telah menangiskan mereka berdua. Yang sekarang yang pernah menangiskan orang tuanya minta malam ini minta buat mereka tertawa malam ini. Bagaimanapun caranya. Buat mereka tertawa malam ini. Yang kedua, yang namanya bakti bukan hanya sekedar memberikan uang satu juta selesai urusan. Tetapi yang namanya bakti adalah bagaimana kita bisa memuji pemberian orang tua. Memuji kebaikan orang tua. Pernahkah kita muji? Bu, terima kasih ya bu telah melahirkan saya. Bu, terima kasih telah mengandung saya sembilan bulan. Bu, terima kasih ya Bu. Telah melahirkan saya dengan susah payah. Saya pernah diceritakan oleh ibu saya rahimahullah taala. Beliau menyebut nama saya Jain. In, saya pernah bertanya dan ini mau ingin saya tanya karena saya ingin ber, merasakan bagaimana saya bisa berterima kasih kepada beliau. Bu, kalau saya kecil bagaimana menidurkan saya? Maka beliau mengatakan, "In, kamu kalau kecil ibu tidurkan setelah kamu tidur di pangkuan ibu begitu lama saya letakkan bagaikan emas permata susah meletakkannya. Karena kalau kamu bangun, maka kamu tidak akan bisa tidur dalam satu waktu satu jam dua jam ke depan. Dan itu membuat kami capek. Pernah kita berterima kasih kepada orang tua kita? Yang telah melahirkan kita? Berterima kasih kepada bapak kita? Pak terima kasih atas didikannya yang jujur. Terima kasih telah mengajari saya untuk bersifat laki-laki. Terima kasih untuk mengajari saya untuk senantiasa penyayang kepada istri, kepada anak-anak. Pernah kita berterima kasih kepada mereka? Kenapa malah keluar perkataan-perkataan yang sungguh tidak pantas keluar dari seorang anak? Saya pernah mendapati seorang anak mengatakan, Ustadz, kalau seandainya saya bisa memilih, saya bisa memilih, maka saya tidak akan pilih. Ini sebagai orang tua saya, wallah itu durhaka. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berterima kasih kepada mereka. Bakti itu bukan hanya sekedar memberikan uang, tapi jaga perasaan mereka. Saya pernah punya kawan, sopir taksi, driver taksi. Yang namanya supir taksi hidup di jalanan Cuma beberapa jam saja di rumah. Setiap kali pulang dia bertemu dengan ibunya cerita, "Uh, tadi Bu, cerita, tadi Bu, saya mendapati tabrakan. Orangnya lehernya putus. Tadi Bu, saya mendapati tabrakan. Mobilnya belah dua. Tadi Bu, saya mendapati tabrakan." Sang ibu melihat, "Ini kan anak saya dover, sopir taksi. Nanti kalau di jalan bagaimana? Haram dia menceritakan seperti ini, menyakiti perasaan orang tuanya." Bagaimana kalau seandainya dia menunjuk, menajamkan bata kepada orang tuanya? Wallahi itu durhaka. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir ketika menafsirkan, "Wa fala taqul lahu ma'uf." Jangan engkau katakan kepada mereka perkataan ah Maksudnya adalah seorang kata para ulama tafsir, seorang anak tatkala berhadapan dengan orang tua seperti seorang hamba yang uh, maj, berada di hadapan ham, majikan yang sangar, hamba yang berdosa berada di hadapan majikan yang sangar. Begitulah seorang anak di hadapan orang tuanya. Maka cepat-cepat beristighfar, buat orang tua kita tertawa. Wallahi pas saya katakan tidak ada yang lebih lezat ketika mencarikan orang tua makanan. Hujan kita tantang. Panas kita lalui. Demi orang tua. Karena kita yakin ridho Allah pada ridho orang tua. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, irji pulang kau berjihad ber, berjihad mengurus keduanya. Kadang berjihad mengurus orang tua lebih susah dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Kita katakan, "Ma, Bu, Pak, nggak boleh makan ini." Nanti naik darahnya. Enggak, saya mau makan ini. Lihat subhanallah. Pak, Bu, jangan naik tangga. Nanti jatuh patah kakinya kita yang ngurus. Enggak, beliau menganggap bahwasanya beliau orang tua. Saya ingin memeriksa rumah. Harus sabar. Kejadian patah tangga, patah kakinya. Teman saya cerita. Susah saat mengurus bapak ini. Saya sudah bilang nggak boleh ke atas, naik tangga berat. Nanti patah, patah beneran kami yang ngurus. Maka pada saat itu yang ada cuma wasahibuhuma fid dunya ma'rufah gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, buatlah orang tua kita tersenyum ridho kepada kita tatkala beliau meninggalkan kita di dunia ini. Itu amalan yang kata Rasulullah SAW, al-walid satu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu paling lebar masuk surga. Masa ada di zaman sekarang orang tua mengemis-kemis di hadapan anaknya minta maaf gara-gara sang an, sang orang tua mengambil satu biji apa begitu. Bagaimana akan bagaimana dan ingat baik-baik. Kama tadi tudan sebagaimana yang kamu perbuat seperti itu yang kamu laku akan diperlakukan kepadamu. Sa'ad Sa'id ibn Musayyib melihat seorang anak memukuli bapaknya. Kemudian sang Sa'id ibn Musayyib seorang tabi'i terkenal ingin menasihati sang anak, ini durhaka jangan kau lakukan kepada bapamu. Sang bapak mau mengatakan biarkan. Sesungguhnya saya pernah memukuli bapak saya di tempat ini. Kama tadinu tudan. Anakmu akan melihat kelakuanmu terhadap bapak ibumu. Maka nah, kalau ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah cari kelezatan dunia itu saat-saat terindah saat-saat terindah tatkala kita berjuang berjihad mengurus orang tua semakin tua semakin indah rasakan itu cari itu baik-baik bisa mengalahkan harta bertumpuk rumah mega mobil mewah ini Bapak Ibu wallahu alam satu lagi pertanyaan, habis itu kita tutup kajian ini. Apakah saya harus memaafkan ayah saya yang telah meninggalkan saya masih dalam kandungan dan saya dirawat oleh kakek saya karena ibu saya menikah lagi dan ibu saya tidak sayang sama saya? Lihat permasalahannya. Berat kan? Tidak ada lain. Dia harus memaafkan ayahnya. Dia harus memaafkan ibunya. Cari ridho. Karena tidak ada mantan orang tua dan Allah tetap mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan ridha Rabb fi ridha walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Orang tuamu ini yang ayahmu yang meninggalkanmu. Orang tuamu ini yang ibumu yang membencimu. Ini orang tuamu. Cari mereka. Cari ridho mereka. Kalau mereka tidak meridhoi terus berusaha di situ saat-saat terindah dan di situ anakmu akan belajar. Anakmu akan belajar bahwasanya ridho orang tua harus digari, dicari, digapai di dunia demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat yang lebih mendekatkan diri, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh